Sekarang kita lanjutkan kembali kajian yang masih berkaitan dengan rukun iman yang kelima yaitu al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Kita ulangi ucapan al-Imam Abu Bakar al-Ismaili rahimahullah dalam bab asy-syafa'atu wal haudu wal ma'adu wal hisab tentang masa syafaat, masalah telaga, masalah hari akhir dan hari penghisaban. Beliau berkata, "Wa yaqulun innallaha yukhriju minan nar qauman min ahli tauhid bi syafaati syafi'in." Imam-imam ahli hadis berkata, sesungguhnya Allah mengeluarkan dari api neraka sekelompok orang dari ahli tauhid dengan syafaat mereka-mereka yang memberikan syafaat. Kemudian beliau mengatakan wa inna syafaata hakun. Sesungguhnya syafaat itu hak. Ini sudah kita jelaskan dengan sedikit perinci dan kata Pak ulama kata-kata seperti ini inna syafaatah hakun syafaat itu hak ini lebih dikhususkan masalah syafaat bagi para penghuni api neraka dari ahli tauhid yang mereka masuk neraka dikarenakan dosa-dosa besar. Rasul mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Dengan seizin dari Allah, mereka dikeluarkan lewat perantara syafaat Nabi Muhammad SAW atau syafaat para malaikat atau syafaat ya, para ambia yang lainnya. Dan inilah yang diingkari oleh kelompok Khawarid, Mu'tazilah dan kelompok Zaidiyah atau Syiah Zaidiyah. Makanya para ulama mencantumkan eh, pembahasan seperti ini dalam kitab-kitab akidah mereka dalam eh, mengkantor ahli bid'ah yang sudah kita sampaikan tadi. Eh, meskipun syafaat itu lebih dari itu semuanya seperti yang kita sampaikan, cuma dalam pembahasan akidah atau kitab-kitab akidah pembahasan syafaat lebih ditekankan masalah syafaat bagi para pelaku dosa besar yang mereka dikeluarkan dari api neraka. Itu disebutkan sekali lagi karena kelompok Khawarid, kelompok Mu'tazilah dan kelompok Syiah Zaidiyah mengingkarinya. Kemudian pembahasan yang sudah kita lewati kemarin wal hakun bahwasanya telaga bagi Nabi Muhammad SAW itu hak benar adanya dan telaga itu airnya bersumber dari Al-Kausar, sungai di surga yang telah diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat firmannya Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Muhammad al kausar. Di antara tafsir kausar kata Rasul yaitu nahrun wa adan hirabi Itu adalah sungai yang Allah telah janjikan bagiku di surga kelak. Ini dua pembahasan sudah kita lewati. Kemudian beliau mengatakan wal ma'ada hakun dan hari kebangkitan, hari akhir itu hak. Meskipun sebetulnya pembahasan yang dua tadi itu juga masuk rentetan pembahasan iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Makanya dalam sebagian manuskrip disebutkan kata-kata ini diganti dengan wal mizana hakun dan timbangan amal pada hari kiamat itu hak. Gantinya kata-kata al-ma'at. Kemudian beliau mengatakan wal hisab hakun. Hari penghisapan itu hak. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas eh, secara agak terperinci rentetan iman kepada hari akhir. Kata Al-Imam As-Safari ini dalam kitab beliau Akidah Safarinia beliau mengatakan i'lam anna maratibal ma'at ketahuilah sesungguhnya urutan-urutan hari akhir, kata beliau yang pertama al-ba'tsu wan nusyur, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam alam kubur. Yang kedua sumal mahsyar, hari dikumpulkannya manusia semuanya. Kemudian sumal qiyamu li rabbil alamin. Kemudian manusia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat Summal aradu. Kemudian hari penghisaban. Ya. Kemudian yang kelima, summa tatairu suhuf wa akhduha bil yamin wa akhduha bisimal Kemudian dibagikannya catatan amal perbuatan manusia. Kemudian summa sual wal hisab. Kemudian hari penghisaban dan kemudian al mizan. Hari ditimbangnya amal perbuatan. Kalau kita mau tambah lagi, yaitu al-murur al-sirat, melewati jembatan. Kemudian yang terakhir al-jannah awin nar, naudzubillah min adabin nar. Eh, kemudian surga dan neraka itu yang yang terakhir. Asy-Syaikh Muhammad bin Salih Thimin rahimahullah dalam kutip beliau Usulul Iman menyebutkan iman kepada hari akhir itu secara global ada tiga. Hari kebangkitan, yaumul ba'ats, yaumul hisab, hari penghisapan dan surga dan neraka. Ini secara eh, global. Cuma lebih terperinci tadi ucapan Al-Imam As-Safarini rahimallahu taala. Ikhwani fillah rahimani wa Kita wajib untuk mengimani yaumul akhir karena itu termasuk salah satu rukun iman. Tidak sah iman kita sampai kita beriman dengan enam rukun iman tersebut dan itulah inti pokok dari akidah al-sunnah wal jamaah, inti pokok dari akidah al-islamiyah. Sebagaimana dalam hadis ibril antuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir. Eh beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir wa antuk minabil qadar khairi wa syari dan untuk beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini adalah salah satu akidah, prinsip keimanan yang wajib diimani. Siapa yang tidak mengimani salah satunya, maka dia kafir, keluar dari al-Islam. Wa yakfur bil iman faqad habita amaluh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang mengkufur keimanan, dia iman kepada hari akhir, maka gugur, batal semua amal amal ibadahnya. Kemudian secara ringkas, apa itu iman bil yaumil akhir? Kata pak ulama, al-iman bima yakunu ba'dal maut. Iman kepada hari akhir yaitu beriman kepada semua kejadian yaitu tentunya yang dikabarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah yang soheha mimma yakunu ba'dal maut. Mengimani semua kejadian setelah kematian. Ya. Di antaranya yang dikaitkan juga dengan iman beliau mil akhir yaitu adanya fitnah kubur, nikmat kubur dan azabul kubur azab kubur. Namun ini akan kita lewati sebentar karena pembahasan setelah ini yaitu masalah tadi akan adanya fitnatul kubur adab kubur, nikmat kubur insya Allah pada bab setelah ini. Kemudian ini alam barzakh ya. Meskipun ini belum termasuk sebetulnya al-yaumul akhir. Karena manusia itu melewati dalam kehidupannya tiga kehidupan. Kehidupan di alam dunia, kehidupan di alam barzakh, dan kehidupan di alam akhir. Ini tiga kehidupan yang berbeda eh, keadaannya. Ya, makanya kata para ulama, ya, orang itu kalau sudah meninggal dunia sudah terpisah dari alam dunia. Makanya kita harus meyakini manusia yang sudah meninggal dunia alamnya berbeda tidak ada khurafat seperti orang kalau sudah mati, ya hari pertama mendatangi keluarganya sampai hari ketujuh atau yang terusnya. Ini khurafat, ya. Manusia ketika meninggal dunia sudah di alam barzakh, berbeda dengan alam alam kita. Demikian pula mereka itu tidak akan mungkin bisa mendengarkan ucapan kita, tidak akan mungkin bisa menyaksikan keadaan orang yang masih hidup di dunia alamnya sudah berbeda, alam barzakh. Ya. Makanya syirik kalau orang itu Berdoa kepada yang telah mati. Karena orang yang telah mati, kata Allah, wa ma anta bimusmin man fil kubur. Tidak akan mungkin engkau bisa memperdengarkan ucapanmu kepada orang yang dikubur. Apalagi meminta-minta istighosa dan sebagainya. Ini adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alam dunia berbeda dengan alam al-barzakh. Demikian pula dengan alam al-akhir. Ya. Kemudian al-yaumul akhir ini banyak penamaannya. Dan dalam kaidah bahasa Arab atau orang Arab, kalau ada sesuatu namanya banyak, ini menunjukkan akan keagungannya, akan ketinggian kedudukannya. Seperti Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang tidak terhitung jumlahnya. Bukan hanya 99, itu hanya sebagian saja. Tidak bisa kita ketahui semuanya. Ini menunjukkan akan ya, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata para ulama bahasa khususnya kata pedang asef dalam bahasa Arab itu memiliki banyak sinonim. Itu karena orang Arab dulu sering berperang. Pedang itu suatu yang sangat mulia di mata mereka. Makanya punya banyak banyak nama. al asab, singa, harimau dan seterusnya. Ini banyak namanya dalam bahasa Arab. Karena ya ini adalah bentuk simbol kejantanan ya orang-orang yang perkasa, yang pahlawan, yang pemberani dan sebagainya. Demikian pula al-yaumul akhir itu dalam Al-Qur'an banyak penamaannya, sinonimnya. Kalau kita mau sebutkan sebagiannya al-yaumul akhir. Ini semuanya ada makna yang tersirat atau yang tersurat di dalamnya. Dikatakan al-yaumul akhir li'annau la yauma ba'da, karena tidak ada hari setelahnya kehidupan dunia, alam barzah sudah terakhir, nggak ada lagi. Namanya dinamakan al-yaumu al-akhir. Dinamakan yaumul qiyamah, hari kiamat. Ini yang paling ngetren, yang paling banyak di eh dikenal yaumul al-qiyamah. Ini diambil dari bahkan surat al-qiyamah. La uksimu biyaumil qiyamah. Sungguh kata Allah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Kenapa dinamakan yaumul qiyamah? yauma yakumun nasu lirabbil alamin karena pada waktu itu manusia berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab penamaan kenapa kok dinamakan hari kiamat. Bahasa Arabnya yaumul qiyamah dari kata-kata qoma yakumu, kiaman, kiamah, hari kiamat karena manusia berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinamakan al-waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Kenapa dinamakan wakia? Karena dari kata-kata waqa'a kok pasti terjadi. Waqi' pasti terjadi. Ya, tidak akan mungkin apa manusia bisa ya, lari dari hari kiamat tersebut. Kemudian dinamakan al-qari'ah. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Kenapa dinamakan al-qari'ah dari kata-kata qara'ah, yaitu hari yang mengetuk hati manusia untuk mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh kalau kita baca bagaimana kejadian hari kiamat itu akan menggugah hati kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita tidak tamak kepada kepada dunia. Yang ini merupakan salah satu sebab umat Islam itu terhina. Kenapa? Karena mereka tidak mau kembali untuk mengingat hari akhir. Untuk mereka selalu mementingkan yaumul akhir. Untuk mereka menyiapkan diri kepada yaumul akhir, mempersiapkan bekal untuk mudik ke kampung halaman yang sejati kampung akhirat. Ya. Makanya Rasul SAW telah menyampaikan kepada kita adanya penyakit umat ya yang menimpa saat ini. Apa itu? Kata Rasul SAW, Yushiku antada alaikumul umam kamata kama tada'al akatu ala qas'atiha. Hampir-hampir kalian wahai umat Islam dikepung, dikeroyok oleh orang-orang kafir. Seperti orang yang kelaparan mengerumuni hidangan makanan. Kemudian para sahabat bertanya, Amin killatin nahnu yaumaidin ya Rasulullah. Apakah jumlah kita minoritas ya Rasulullah? Rasul menjawab, La bal antum yaumaidin kesir. Tidak, bahkan jumlah kalian banyak mayoritas. Ya, ratusan eh, juta kaum muslimin. Namun apa kata Rasulullah? walakin nakum husa kahusa isail. Namun kalian seperti buih yang diombang-ambingkan oleh air bah. Tidak punya kekuatan. Ya. Diremehkan oleh orang-orang kafir. Meskipun mereka terkadang minoritas. Seperti yang terjadi di negeri kita. Satu orang ya menjadikan umat Islam di negeri kita heboh. Ya. Dan tidak ada takut. Dan ini yang Rasul sabdakan. Allah min suduri aduwikumul mahabata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari dada orang-orang kafir terhadap kalian. Orang kafir gak takut lagi kepada kaum muslimin. Satu orang ya bisa menghinakan ya umat Islam terutama di negeri yang mayoritas ratusan juta kaum muslimin. Ya. Allah yang mencabut karena apa? Sebabnya kaum muslimin juga. Ya kaum kufar mereka menang bukan karena kekuatan mereka kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Intasaru alaina lali kuwati. Mereka menang atas kita bukan karena kekuatan mereka, walakin li dha'fina, namun karena kelemahan kita, terutama lemah akidah, lemah imannya. Masih banyak kaum muslimin yang menyekutukan Allah, menduakan Allah. Bagaimana mungkin Allah akan menolong menolong kaum muslimin intan Allah yang surkum jika akan menolong Allah Allah akan menolong kalian namun bagaimana akan Allah tolong kaum muslimin sedangkan mereka berbuat syirik yang merupakan la dzulmun azim, kedzaliman yang paling besar. Allah diduakan. Tidak akan mungkin Allah menolong menolong kaum muslimin selama mereka masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW alaihi fi qulubikumul wahan dan sungguh Allah akan menimpakan ke dalam diri kalian penyakit alwahan. Ketika ditanya apa itu alwahan, Rasul mengatakan hubbud dunia, cinta dunia, wakariatil maut dan takut takut mati. Ini adalah penyakit umat Islam dan ini adalah bencananya, akibatnya dan apa solusinya? Rasul menyebutkan dalam hadis yang lain, Ida tabayatum bil ina wa khatum anabal bakar wa bizara wa taqtumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzu hatta tarju ila dinikum. Jika kalian wahai umat Islam jual beli dengan cara sejenis riba dan kalian tamak kepada pertanian peternakan, tamak kepada dunia dan kalian meninggalkan jihad eh dengan segala bentuknya, jihad yang syar'i bukan terorisme, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian dan tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini solusinya. Penyakit umat mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala banyak umat Islam yang tamak kepada kepada dunia. Di antara mereka ada yang tamak kepada kedudukan. Meskipun menamakan diri sebagai partai Islam misalnya. Cuma sebagian mereka eh tamak kepada dunia. Menjual agama mereka kepada eh, dunia. Ya biudinau biaradimina dunia. Menjual agama untuk menggapai bagian daripada urusan urusan dunia. Ini yang Rasul kabarkan. Ini penyakit umat. Dan akibatnya apa? umat dijajah, ditindas, dihina. Meskipun mereka mayoritas seperti buih, tidak ada eh, kekuatan sama sekali. Maka kalau kita mau ya punya wibawa kembali, punya kejayaan kemuliaan, Rasul mengatakan hatta tarji'ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Mengkaji lagi Islam yang sebenarnya. Islam ala Rasul SAW. Islam ala Sahabah. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah. Lan yusliha akhir hadil ummah illa ma'aslah awalaha. Tidak akan mungkin memperbaiki generasi akhir umat Islam kecuali dengan apa yang memperbaiki generasi awal umat Islam, yaitu para sahabat Rasulullah mereka yang dulu pernah menguasai dunia, mereka yang dulu pernah menaklukkan negara Romawi dan Persia, bukan karena perekonomian mereka yang yang kuat, bukan karena persenjataan mereka yang canggih, eh bukan karena mereka banyak jumlahnya, akan tapi karena betul-betul mereka mempraktekkan Islam yang murni. Yang Rasul ajarkan kepada mereka. Tidak berbuat syirik, tidak berbuat kebid'ahan. Betul-betul murni tauhidnya, betul-betul ittiba kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah tolong mereka, meskipun jumlah mereka sangat sangat sedikit, perekonomian mereka sangat ya miskin. Bahkan pada waktu perang Tabuk, sebagian sahabat tidak punya bekal, untuk mereka apa pergi berjihad kecuali biji kurma yang untuk mereka hisap saja. Namun Allah menolong mereka. Janji Allah intan sholat yang surkum. Kita jangan terlalu apa memikirkan dunia dalam urusan ya menang atau tidaknya kaum muslimin. Urusan menang atau tidak di tangan Allah dan Allah berjanji umat Islam akan menang dengan tauhid wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amil salihati la yastakhlifanna fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allati tadallahum wa la yubaddila min ba'di khafin amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a Allah berjanji kepada orang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh untuk Allah menjadikan kalian sebagai khalifah, pemimpin penguasa di atas muka bumi ini seperti Allah telah menjadikan orang sebelum kalian sebagai pemimpin dan Allah mengokohkan agama yang Allah ridhoi bagi mereka dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Syaratnya kata Allah ya budunani. Mereka harus beribadah kepadaku saja. La yusyriku nabi syiah. Tidak berbuat syirik kepada kepadaku sedikit pun. Ini syarat yang Allah tawarkan kepada kita. Kalau kita mau menjadi penguasa dunia, pemimpin dunia, tidak ditindas, tidak dijajah. Ini syaratnya, bertauhid beribadahnya kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Namun selama umat berbuat syirik, tetap umat akan dijadikan bulan-bulanan. Sekarang seperti ini keadaannya, ada yang menghina Al-Quran, nanti akan ada yang lainnya. Karena memang umat Islam sudah tidak punya wibawa, karena sebab mereka sendiri tidak mau kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebanyakan di antara mereka tamak kepada kepada dunia. Tidak mau ya mengingat bahwasanya yang paling utama yaitu kata Allah wabtaghi fima atakallah darul akhirah dan carilah dari negeri akhirat yang kami anugerahkan kepada kalian. Kemudian kata Allah, walatan sanasiba kami dunia. Namun jangan lupa urusan urusan dunia. Dunia sampingan, akhirat yang utama. Jangan dibalik. Eh dunia yang segala-galanya, akhirat hanya sampingan. Maka inilah yang terjadi. Makanya Allah diantaranya mengatakan ya'lamuna dhahiran min hayati dunia wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui dohirnya urusan dunia, namun mereka lalai dari urusan akhirat. Kata Syekh Abdurrahman as di dalam tafsir beliau, banyak manusia yang Masya Allah, luar biasa pengetahuan yang tentang urusan dunia. Mungkin profesor, dokter, dan sebagainya. Cuma masa yang paling ya kecil dalam agama ya mereka tidak paham masalah sholat, masalah wudhu, mereka jahil. Kenapa? Itu mereka memeningkan urusan dunia. Dalam ilmu saja demikian. Banyak umat Islam urusan ilmu agama disepelekan. Kalau sudah pensiun baru belajar. Ya, awal-awalnya yang masih segar bugar, ya masih eh kecil. Katanya mumpung mereka masih apa? Ya niat belajar dileskan urusan-urusan dunia. Ngajinya tidak bisa. Ya agama akidahnya eh tidak paham sama sekali, maka bagaimana umat akan menjadi jaya? Seandainya pun mereka memiliki teknologi yang luar biasa, kalau mereka jauh dari tauhid, jauh dari akidah, tidak akan mungkin mereka mendapatkan kemuliaan karena memang itu janji Allah Subhanahu wa taala. Intinya sekali lagi bahwasanya seorang muslim, eh kaum muslimin secara umum harus kembali kepada al-yaumil akhir. Dengan apa? Yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk rentetan iman eh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah atau Rasul SAW sering menggandengkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah, bertauhid dan beriman kepada hari akhir digandengkan kedua-duanya. Ingat hari akhir, ingat kepada Allah wa taala, maka harus kita apa? mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala karena tidak akan mungkin kita selamat di akhirat kecuali dengan At-tauhid. Seperti yang kita sampaikan kemarin, pembahasan syafaat. Tidak akan mungkin orang itu mendapatkan syafaat kecuali dengan tauhidullah. As'adun nasi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat kepada hari kiamat yaitu mereka-mereka yang mengucapkan la ilallah yaitu mengucapkan sekaligus mengamalkan konsekuensinya khalisan min qalbi dengan penuh ikhlas dari lubuk hatinya. Ini sekali lagi adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dipisahkan al iman billah wal iman bil yaumi al akhir man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aulia semut faman yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamunya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tetangganya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berucap yang baik atau diam digandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala eh, sebagaimana juga dalam puasa Rasul mengatakan man soma ramadhana imanan wahtisaban Saban ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang ya puasa Ramadan dengan beriman kepada Allah dan dia mengharapkan pahala di akhirat. Dikandengkan ya di antara tujuannya harus kita beramal untuk Allah dan untuk mempersiapkan ya bekal di akhirat kelak. Wa tazawwadu fa inna khairaz takwa dan berbekalah dan sebaik-baik bekal ada takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sesuatu yang harus betul-betul kaum muslimin kembali kepadanya. Dengan kembali kepada hari akhir, maka insya Allah kaum muslimin akan meraih kejayaan sebagaimana para sahabat Islam dahulu yang mereka lebih mengutamakan hari ya akhir mengutamakan ya kehidupan di akhirat daripada kehidupan di dunia Ya meskipun jangan seperti kelompok yang ekstrim yang mereka meninggalkan dunia sama sekali tidak. Sebagaimana kata Allah tadi, carilah dari negeri akhirat yang kami anugerahkan, jangan lupa urusan urusan dunia. Ya, sibuk dakwah, keluarga ditelantarkan, tidak dinafkahi. Naudzubillah min dalik. Ini adalah orang yang berlebihan dalam meninggalkan dunia bahkan sebagian mereka mengharamkan dunia. Maka ini adalah kelompok yang yang sesat. Ahlussunnah wal pertengahan mengutamakan akhirat namun tidak merupakan urusan urusan dunia. Kore ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah, tadi kita sampaikan beberapa nama-nama hari kiamat atau yaumul akhir, di antaranya juga yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Ya, kemudian Allah mengatakan uh, kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir, musyrikin jahiliyah dahulu, mereka tidak mengimani tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat. Ya, kemudian Allah membantah mereka dengan mengatakan, "Qul bala wa rabbi." Sekali-kali tidak, ya sungguh mereka akan dibangkitkan dan mereka akan ya diberitahukan tentang amal perbuatan mereka. Makanya kata pak ulama, di antara poin penting yang dibawa oleh Rasulullah SAW ketika di kota Mekah, dakwah di kota Mekah, selain tauhid al-uluhiyah, beribadahnya kepada Allah, dikarenakan mereka menyembah selain Allah, Nabi juga mendakwai mereka untuk beriman kepada al-yaumil akhir, yaumul Maat Ya, karena orang-orang musyrikin jahiliyah mereka tidak mengemani hari hari akhir. Mengapa mereka tidak mengimani hari akhir? Karena mereka menuhankan akal mereka. Ya inilah salah satu ya nenek moyang kelompok jil yaitu orang-orang musyrikin jahiliyah menentang hari kiamat, menentang untuk beriman kepada yaumul ba'ats karena kata mereka tidak masuk masuk akal. Ya, seperti yang Allah kisahkan dalam akhir surat surat Yasin. Ya Allah berfirman dalam akhir surat Yasin, qala man yuhyil idhama wa Kata mereka, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur lebur? Ya. Mereka tidak mempercayai kan nggak masuk akal. Eh manusia yang sudah hancur menjadi tulang belulang kemudian bisa bangkit, bangkit kembali. Inilah sekali lagi eh salah satu sumber kesesatan manusia yaitu menentang firman Allah dengan akalnya. Ya sebagaimana iblis yang sudah pernah kita sampaikan, dia antara orang pertama atau makhluk yang pertama menentang perintah Allah dengan akal adalah iblis. Iblis mengatakan, anak khairan minu, khalaqtani minna khalaqtani minna wa khalaqtahu min mintin. Ya Allah, kenapa aku harus sujud kepada Adam? Aku lebih baik daripada Adam. Menurut logikanya siapa? Iblis. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari dari tanah. Ini orang-orang kufar, iblis, orang musyrikin, mereka adalah penentang firman Allah sabda Rasul dengan akal logika mereka. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an dan Sunnah itu yang paling terdepan. Kalau ada akal yang menentang Al-Qur'an dan Sunnah, tinggalkan akal. Ya. Karena sebagian kelompok mereka punya kaidah yang sesat yaitu akal kalau bertentangan dengan Al-Qur'an didahulukan akalnya. Naudzubillah min dalik. Ini adalah kelakuannya iblis, kelakuannya kelompok musyrikin jahiliyah ya dan orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Orang-orang musyrikin eh mereka tidak mempercaya hari kebangkitan, hari kiamat, kata mereka Maka Allah bantah dalam surat Al-Yasin tadi ayat ke-79 Qul yuhyiha alladhi ansaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah yang menghidupkan tulang belulang itu kembali adalah yang menciptakan pertama kali yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kata para ulama dalil Al-Qur'an dan juga dalil akal, ya. Artinya kita juga ya seperti yang sudah pernah kita sampaikan al sunnah dalam masalah akal pertengahan bukan seperti iblis dan ya antek-anteknya dan CS-nya yang lebih menuhankan akal daripada Al-Quran dan Sunnah ya namun juga bukan seperti kaum musyrikin yang menanggalkan akal mereka ya mereka menyembah sapi menyembah eh, pohon keramat keris keramat eh, kuburan keramat ya nggak pakai otak nggak pakai akal itu semuanya makhluk ya tidak bisa apa mendatangkan manfaat dan mabarat tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menanggalkan akal, ini yang berlebih-lebihan menuhankan akal. Al-sunnah pertengahan, menempatkan akal pada tempatnya. Akal dipakai untuk mendukung tauhid. Akal dipakai untuk menopang Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Di antaranya di sini kita wajib mengimani bahwasanya hari kebangkitan itu hak. Al-ma'at hakun. Ya, dalilnya ini. Kemudian bagaimana secara logika ya Allah mengatakan kul yuhyihalladzi ansa'a awwala Katakanlah bahwasanya yang menghidupkan tulang belulang tadi adalah yang menciptakan pertama kali yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kama bada'akum nu'idu sebagaimana kami memulai penciptaan mereka, kami yang mengembalikan penciptaan mereka. Namanya menciptakan pertama kali lebih susah daripada sekedar apa? ya memperbaiki daripada sekedar merenovasi, mengembalikan kembali. Ini juga apa secara secara logika. Kemudian lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran, faida antum minhu tuqidun." Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian pohon yang hijau, ya, al-akhdar yang basah, ya. Faida antum minhu tuqidun. Namun ketika dia sudah menjadi ya kering, kalian menjadikannya apa? Sebagai bahan bakar. Untuk kalian menjadikan sebagai bahan bakar. Ini kata Pak ulama, bagaimana Allah menggugah logika mereka yang mengingkar hari kebangkitan. Allah ala kulli kodir. Dengan diantaranya apa? Membuat perumpamaan. Pohon asal muasalnya ya itu adalah basah ya mengeluarkan air atau getah dan sebagainya. Namun tiba-tiba ketika dia sudah kering, dia bisa menjadi apa? Bahan bakar. Bisa menjadi apa? Eh, sesuatu yang berlainan. Eh, dengan yang yang pertama awalnya basah, kemudian bisa menjadi apa? Membuat eh, ya bisa mengeluarkan api. Ini sesuatu yang pertentangan. Eh, ya. namun itulah kekuasaan Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Ini ya. adalah bantahan kepada mereka-mereka yang menuhankan akal di antaranya kelompok al-musyrikin di zaman jahiliyah. Intinya sekali lagi, al-ma'at hakun, hari kebangkitan adalah hak. Ya, dalilnya kata para ulama di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Di antaranya dalam juz amma, juz yang ke-30 itu karena orang-orang musyrikin jahiliyah banyak yang menentang atau tidak beriman kepada hari kebangkitan, hari kiamat, Allah banyak turunkan surat-surat yang di situ berkaitan dengan hari kiamat. Di antaranya juz amma, juz 30 itu rata-rata adalah surat makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Rasul hijrah. Dan di antara ayat-ayatnya banyak berkaitan dengan hari hari kiamat seperti Al-Qari'ah, Idza zuliyatil adru zilzalaha, amma yatasaalun anin naba'il azim. Ini dikarenakan apa? Untuk mendekatkan hujah kepada kaum musyrikin tentang kebenaran ya hari hari kiamat. Kemudian di antara hari kiamat atau nama hari kiamat yaitu al-haqqah. Malhaqa wa ma adraka malhaqqa Dinamakan al li anna hadzal yaum yatahaqqaqu labud. Eh bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi, terwujud, tidak akan mungkin eh, tidak ada, pasti ada. Ya, ini sekali lagi dalil-dalil tentang adanya hari kebangkitan hari kiamat. Kemudian kita sampaikan tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saimin dalam kitab beliau Usulul Iman Dalil tentang hari kiamat diantaranya dalil syariat yaitu dalil Al-Quran dan Sunnah sudah kita sampaikan sebagainya. Kemudian dalil secara al-his ya secara panca indera ya yaitu diantaranya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan tanah yang kering kerontang dengan diturunkannya hujan menjadi apa? Menjadi hidup, tumbuh tanaman, tumbuh-tumbuhan di atasnya. Seperti kalau kita lihat, eh sekarang ini bahkan kalau di negeri kita sampai tembok pun mengeluarkan apa? Tanaman luar biasa. Sesuatu yang apa? Yang tidak ada kehidupan sebetulnya di, ya, di semen, di tembok nggak ada kehidupan untuk tanaman. Namun Allah ala kulli qadir. Maka demikian pula manusia ketika sudah meninggal dunia, Allah sanggup untuk apa menghidupkan kembali. Kaifa takfuna billahi wa kuntum amwatan summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum. Bagaimana kalian kufur kepada Allah sedangkan dia Allah dulu yang mematikan kalian. Dulu artinya kalian belum ada. Kemudian Allah hidupkan kalian. Kemudian Allah matikan kalian summa yuhyikum wa ilaina turja'un. Kemudian Allah menghidupkan kalian kembali, membangkitkan kalian kembali, kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Kemudian Dalil secara panca indera juga, ya kalau dalam Al-Quran Allah sebutkan kisah-kisah orang-orang yang Allah hidupkan kembali setelah Allah matikan mereka. Ya, di antara dalam surat Al-Baqarah itu banyak. Demikian pula surat Al-Kahfi itu di antara ya, salah satu pelajaran yang bisa dipetik kata pak ulama bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menidurkan Ashabul Kahfi 309 tahun lamanya. ya kemudian Allah apa? hidupkan. Ini kenyataan, ini cerita yang hak. Ya, itu salah satu bukti bahwasanya Allah sanggup untuk menciptakan manusia kembali, membangkitkan manusia kembali dalam alam kuburnya. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Ini yang berkaitan dengan Yaumu al-Ba'ats. Ini urutan pertama sebagaimana kata Imam Safarin tadi. Eh, hari kebangkitan. I'lam anna maratibal ma'at al-ba'su wan Ketahuilah urutan-urutan hari kiamat yang pertama al-ba'su hari dibangkitkan manusia dari alam kuburnya. Kemudian al-mahsyar, sumal mahsyar, hari dikumpulkannya manusia. Ini sudah kita sampaikan pada pembahasan syafaat yaitu Rasul mengatakan yuhsyarun nasu hufatan uratan ghullan. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, beralas kaki, uratan, tidak berpakaian alias telanjang, hurlan tidak berkhitan. Sebagaimana eh dia dilahirkan pertama kali. Eh kemudian Aisyah pernah berkata ya Rasulullah kalau demikian manusia akan melihat lawan jenisnya. Kata Rasulullah SAW, al-amr asad min dalik. Perkaranya keadaannya sikonya lebih dari itu. Tidak mungkin manusia bisa memikirkan nasib syahwatnya. Dia akan memikirkan nasibnya. Bisakah selamat di hari kiamat tersebut. Kemudian dibacakan ayat ya faida jaati sakha yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani kulli imri'in minhum yauma insani yughni ya ketika ditiupkan sangkakala seseorang lari dari ya yauma yafirul mar'u min akhi dari saudaranya wa ummi wa abi dari ayah dan ibunya wa sahibati wa bani dari istri dan anaknya manusia yang dia cintai dia tinggalkan setiap orang sibuk memikirkan urusan nasibnya masing-masing. Ini sekali lagi ma'asal muslimin, ikhwani fillah rahimani wa hari yang sangat dahsyat sekali. Maka inilah kesempatan kita untuk betul-betul mencari bekal sebanyak-banyaknya menghadapi hari yang sangat dahsyat tersebut. Yang ya tidak akan mungkin kita bisa lari lari darinya. Orang yang paling kita cintai tidak akan mungkin bisa membantu kita. Yang bisa membantu kita Allah Subhanahu wa taala, kemudian amal saleh kita. Maka watazawadu fa inna khairazadi at-taqwa. Dan kata Rasul SAW, eh di saat itulah matahari sangat dekat dengan dengan manusia. Eh kita bisa bayangkan eh, ya eh, hari-hari seperti itu. Kita saja kalau kumpul eh, ya banyak orang meskipun ada AC-nya terasa panas apalagi tidak beralas kaki, tidak memakai baju, matahari dekat dengan kita. Nauzubillah min dalik. Nasallallahu wal afiyah. Kemudian pada waktu itulah ya adanya asyafatu al udhma yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Kemudian pada saat itulah yauma yakumun rabbil alamin. Ya ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin aldim yauma yakumun rabbil alamin. Tidakkah mereka meyakini bahwa mereka akan dibangkitkan fi yaumin 'adzim di hari yang sangat amat dahsyat yang sangat agung Yauma yakumul nasu alamin. Ketika itu manusia apa? Menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Dan kata Rasul Sallam bahwasanya kalau kita mau sholat, kalau mau khusyuk kata para ulama, di antaranya apa? Eh mengingat hari-hari seperti ini. Yauma yakumul nasu Kita sekarang di dunia sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh kita apa? Jadikan sholat itu seperti sholat yang terakhir. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, Ausini wa aujis atau etni wa aujis ya Rasulullah berilah aku jangan yang singkat. Kata Rasulullah, idakum tela salati fasali salata muaddi." Jika engkau mau salat, maka salatlah seperti salat yang terakhir. Ini adalah apa? Kita menjiwai seperti kita apa? Ketika meninggal dunia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Imam As-Safari tadi setelah di eh, manusia berhadapan eh, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala summal aradu. Al arad itu sama, sama dengan al hisab. Ya, kita bahas setelah manusia dibangkitkan, kemudian mereka dikumpulkan, kemudian mereka meng, eh, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menghadapi yaumul al hisab. Ya, al yaum yaumul hisab itu sebagian orang banyak yang salah ya memahami kata-kata al-hisab. Ketika disampaikan yaumul hisab diterjemahkan perhitungan. Memang betul secara bahasa hari perhitungan. Ya, namun pada hakikatnya tidak seperti yang mereka bayangkan. Ya, kalau mereka mengatakan itu yaum yaumul hisab hari perhitungan, kalau diterjemahkan hari perhitungan, gambarannya apa? Hitung-hitungan apa? Amal perbuatan antara kebaikan berapa, kejelekannya berapa itu yang eh, terbetik ketika mengatakan hari perhitungan. Padahal bukan itu maksudnya yaumul hisab. Eh, dalam hadis Rasul menyebutkan yaumul hisab itu maknanya yaumun litakriril amal. Hari pengakuan amal perbuatan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul menceritakan bagaimana kejadian yaumul al-hisab. Disebutkan di situ kata Rasulullah, "Innar innallaha yudnil mu'min Sesungguhnya ini hisapnya orang mukmin. Sesungguhnya Allah mendekati orang beriman. Kemudian Allah mengatakan atarifu apakah engkau berbuat dosa in dosa itu sampai ketika orang mukmin itu ya mengakui dosanya wa dan dia telah mengakui ini yang dimaksud oleh ulama tadi bahwa yaumul hisab itu yaumun litakriril amal. Hari pengakuan amal. Ketika Allah bertanya, bukankah engkau berbuat demikian dari ya dosa-dosa? Orang mukmin itu mengakui semua dosanya, bahkan dia merasa akan binasa. Namun Allah mengatakan, satar tuha laka fid dunya wa ana aghfiruha al yauma. Dulu di dunia aku telah menutupinya, sekarang aku mengampuninya. Ini yang disebut dengan hisaban yasirah nas'alullah taala hisaban yasira. Kita minta kepada Allah semoga kita dihisab dengan hisaban yasira. Ya. Allah mengatakan fa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasab hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberi catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya, maka dia dihisab dengan hisaban yasira. Rasul saja berdoa, Allah menyesal hisaban yasira. Ya, ini diantara bentuk hisaban yasira yaitu Allah berduaan dengan orang mukmin. Kemudian Allah sebutkan dosa-dosanya, kemudian diakui oleh orang mukmin, kemudian Allah pun mengatakan, "Aku ampuni sekarang eh di hari hari akhir ini." Adapun orang kafir kata Rasulullah, "Fayunada bihim ala ru'usil khalaik." Adapun hari penghisapan untuk orang kafir, maka mereka dipanggil di hadapan orang banyak. Ya, artinya dilecehkan oleh Subhanahu wa taala, dihinakan oleh Subhanahu wa taala di hadapan orang banyak. Ini bedanya dengan orang mukmin. Kalau orang mukmin hisapnya sendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian setelah disebutkan semua dosa-dosa orang kafir, eh, ya, maka Allah pun apa? mengazab, mengazab mereka. Makanya kata ulama, al-hisab ada dua macam, hisabun yasirun wa hisabun asir. Hisab yang mudah dan hisab yang yang susah. Suatu saat pernah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis Rasul sallallahu Rasul mengatakan manukisal manukisal hisab udib. Barang siapa yang ya didebat dalam hisabnya maka dia pasti binasa. Manukisal hisab udib pasti akan di dibinasakan, diazab. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan firman Allah tadi fa amman utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira kata Rasulullah zalikal aradu itulah hanya pemaparan saja Ya, ini artinya apa? Hisabnya orang mukmin disebut dengan al-arad, yaitu pemaparan. Dipaparkan saja kemudian Allah hapuskan. Adapun orang kafir, ya hisabnya hisaban asiran. Betul-betul di ya sebutkan status terperinci dosa-dosa mereka, kemudian mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah hisab tadi, maka diberikan catatan amal perbuatan mereka. Seperti tadi yang hisaban yasir diberikan catatan perbuatan dengan tangan kanannya menjadi ashabul yamin. Semoga kita termasuk ashabul yamin yang mengambil jalan amal perbuatan dengan tangan kanannya. Yang kedua, yang dihisab dengan hisaban asir yaitu mereka akan diberikan catatan amal dari ya belakang mereka dengan tangan kiri mereka. Ada dua ayat yang mungkin kelihatannya bertentangan. Dalam surat Al-Insyiqaq Allah mengatakan wa amman utiya kitabahu bisimali fasawfa yaj'u subura atau wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri barang siapa yang diberi catatan amal mereka dari belakang mereka ini surat al-insyiqaq surat al-haqqah mengatakan wa amman utiya kitabahu bisimali barang siapa yang diberikan catatan amal perbuat mereka dengan tangan kirinya seolah ada tiga pembagian tangan kanan tangan kiri dan dari belakang Kata ulama tidak. Cuma ada dua, tangan kanan dengan tangan kiri. Cuma yang tangan kiri itu lewat belakang belakang mereka sebagai bentuk eh simbol di dunia mereka itu membelakangi Al-Qur'an. eh, tidak mau mengamalkan Al-Quran. Maka pada waktu di akhirat, mereka diberi jalan tangan, catatan amal mereka dengan tangan kiri mereka lewat belakang mereka. Jadi itu pembagian yaumul hisab ada dua, hisabun yasir, hisabun asir, kemudian eh, pembagian catatan amal perbuatan mereka. Kemudian yang terakhir yaitu al-mizan seperti yang diucapkan oleh Imam As-Safarin tadi meskipun bukan terakhir yaumul mizan hari ditimbangnya amal perbuatan manusia. Kurang dua menit. Ini masih banyak timbangannya nih. ya, bahwasanya hari al-mizan ini hakun. Makanya dalam seperti yang kita sampaikan tadi, dalam sebagai manuskrip kata-kata wal ma'at itu diganti dengan wal mizan hakun. Hari ya timbangan itu hak. Ini disebutkan oleh para ulama di antaranya untuk membantah kelompok mutazila. Lagi-lagi kelompok mutazila yang menyimpang dalam ya al-aqidah. Kenapa? Menuhankan akal. Kelompok mutazila kalau antum ingat kelompok mutazila itu kelompok yang menuhankan akal. Kalau sekarang ini kelompok jil ya jaringan iblis liberal karena nggak salah juga. karena apa? Iblis menuhankan akalnya. Mereka ikuti itu antek katanya iblis mengikuti eh, akal daripada anak sunnah Rasul SAW. Mu'tazilah mengatakan hari timbangan itu hanya sekedar simbol. Inilah ya otak mereka tidak mau mengimani Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Kata mereka hari timbangan amal perbuatan itu sekedar nama simbol saja tentang keadilan Allah swt. Padahal dalam hadis disebutkan timbangan itu ada hakikatnya. Ya, lahu kifatan, punya dua neraca atau dua tahun timbangan. Ya, Fan, dua tahun timbangan itu hak. Eh, kata mereka tidak. Eh, bahkan lebih parah dari itu mereka mengatakan tidaklah yang membutuhkan timbangan kecuali penjual sayuran. Naudzubillah min dalik. Ini adalah eh, sekali lagi ya antek-anteknya iblis yang mereka dengan kejinya mengatakan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penistaan terhadap apa? agama. Makanya penistaan agama itu bukan hanya eh, ya menistakan Al-Qur'an, menistakan akidah yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan. Eh, ya, ini sekali lagi banyak di negeri kita seperti ini. Ya, intinya sekali lagi harus kita betul-betul kembali kepada akidah al-sunnah wal jamaah. Al-mizan hakun ini harus kita yakini, bukan sebagaimana kelompok Al-Mu'tazilah. Eh mereka mengingkari karena mereka kata kata mereka eh tidak masuk akal amal itu ditimbang. Lagi-lagi apa? Mereka berdalil dengan logika, dengan akal mereka yang picik. Mereka mengatakan nggak mungkin amal yang itu abstrak kok ditimbang, ya. Kata mereka nggak masuk akal. Kita katakan bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam Al-Qur'an banyak hal, hal seperti itu. Misalnya, ya Allah mengatakan al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashadu arjulum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat kami kunci mulut-mulut mereka, tangan-tangan mereka yang akan berbicara. Kita nggak mungkin berbicara tangan kita sekarang ini. Namun dari kiamat Allah ala kulli syai'in qadir menjadikan tangan berbicara ya kulit-kulit manusia akan bersaksi di hari di hari kiamat. Kematian al-maut kata Rasul akan dijadikan seperti kambing kibas yang disembelih di antara surga dan neraka. Banyak hal-hal yang ya di luar akal kita. Makanya sunnah wal Jamaah mengatakan akal itu terbatas seperti pandangan kita, penglihatan kita, pendengaran kita. Ya, kita nggak akan mungkin bisa mendengarkan yang jauh satu kilometer bisa mendengar. Nggak akan mungkin melihat, nggak akan mungkin bisa ya ada batasannya akal penglihatan semua ada batasannya manusia namun inilah sekali lagi antek-antek iblis anak buah iblis yang mereka menuhankan akal mereka menentang Al-Quran Sunnah dengan logika mereka nah ta'ala wal afiyah. kita cukupkan sekian mudah-mudahan manfaat semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan taufik untuk istiqomah di atas akidah al-sunnah wal jamaah Aku lukali hada wa akhir da'wana anilhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com